Min takbir ila taslim ka'annaka taraha. Karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab an-nazaru ila sujud wal Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang permasalahan melihatnya atau arah melihatnya orang yang sedang salat dan yang rajih wal ilmu indallah bahwa seorang yang salat itu melihat ke arah depan atau ke arah kiblat dan ini yang sunnah dan juga tidak dilarang baginya untuk melihat ke tempat sujud dan tidak dikatakan sebagai sunnah melihat tempat sujud dikarenakan beberapa hadis yang diriwayatkan tentang sunnahnya melihat hal sujud ini hadisnya dhaif tidak di, bisa dibagi, dijadikan sebagai hujjah. Kemudian di antara permasalahan yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melihat ke arah atas ketika sedang sholat dan di sana terdapat ancaman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pandangan mereka orang-orang yang ketika salat dia melihat ke arah atas Allah Subhanahu wa taala akan butakan matanya waliyadzubillah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih kemudian kita telah membaca hadis فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تلتفتوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ Apabila kalian sholat, maka janganlah kalian memalingkan atau menengok wajah-wajah kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat hambanya selama dia sholat dan dia tidak memalingkan wajahnya. Terkait dalam hadis ini terdapat permasalahan hukum iltifat fi salah. Ma hukmu al-iltifati fi salah? Yang pertama, yang dimaksud dengan al-iltifat. Al-iltifat ini bahasa Arab Terjemahannya adalah menoleh, berpaling. Ya, artinya semisalnya melihat ke kanan atau ke kiri. Ini disebut dengan al-iltifat. al hafidz Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fath beliau menyebutkan al-muradu bil iltifat istidaratir ra'si wa tahrikuhu yamnatan aw yasratan malam yastadirul qiblah bisadrihi au unuqihi kullihi yang dimaksud dengan al-iltifat adalah memutar kepala menggerakkannya ke arah kanan atau kiri selama dia tidak menghadapkan atau berpaling dari kiblat dengan dadanya atau dengan pundaknya. Jadi al-iltifat itu terbatas dengan kepala saja. Kalau dengan dada seperti ini ini disebut dengan atau bukan disebut dengan al-iltifat. Itu namanya istidarah, memutar. Bisa difahami ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pembahasan al-iltifat. Baik. Dan di sini kita ringkas bahwa al-iltifat di dalam salat itu terbagi menjadi tiga jenis. Tiga macam pembagian terkait dengan menoleh atau berpaling. An-naul awal, pembagian yang pertama, al-iltifatu bis-sadr au bi badanihi hatta yastadir an al-qiblah. Menoleh dengan dadanya atau dengan tubuhnya seluruhnya sampai dia berpaling sama sekali dari kiblat. Fahada sorot salatuhu batilah. Maka dalam keadaan yang ini yang pertama ini salatnya itu batal. Salatnya batal. Dalam keadaan apapun itu ketika seorang salat dia memutar berlawanan dengan kiblat atau bukan hanya memutar berlawanan tapi e, miring saja dia. Nah, 190 eh, derajat. Ini sudah batal sholatnya. 180 derajat. Ini sudah batal sholatnya. Ini jenis yang pertama. Mengapa demikian? Lianna istiqbal qiblah min syuruti as-salah. Min awwaliha ila ikmaliha. Karena menghadap kiblat itu termasuk dari syarat sahnya salat yang ini berlaku dari awalnya sampai dia selesaikan sholatnya harus posisi tetap menghadap kiblat Qala Ibnu Mundir fil Ausad idza iltafata hatta istadbara al-qiblah wa huwa dzakirun li salatihi ghairu ma'dzur fa'ada as-salah. Ya, kalau sudah berpaling dengan tubuhnya maka dia diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Qala Abu Thawr Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi salah satu di antara ulama yang terkenal dari madhab Syafi'iyah Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi beliau menyebutkan idal tafatat bibadanihi kullih tufsid salatahu. Kalau dia sudah menoleh dengan badannya berpaling, ya, maka ini salatnya sudah batal. Taib. Ini jenis yang pertama. An-nau jenis yang kedua, pembagian yang kedua. Al-iltifatu bil ra'si au bil ain ma'a baqa'il badan. Fahada al-qaul ar-rajih annahu makruh wa huwa qawlu jumhur min ahli ilm illa idza fa'alahu lil hajah fa hadha jaizun Jenis kedua yaitu menoleh dengan kepala atau dengan pandangan mata. Jadi mata itu kan posisinya ke arah depan sebagaimana telah kita lewati. Nah, kalau mata ini sampai ke kanan tidak menggerakkan kepalanya tapi dia melihatnya ke sana atau dia melihatnya ke kiri. Nah, atau juga di sini menggerakkan sampai menggerakkan. Sampai menggerakkan. Birras atau bil ain ma'a baqa'il badan. Badan badannya itu masih tetap seperti di tempatnya. Maka ini pendapat yang rajih bahwa hukumnya makruh Hukumnya di antara makruh-makruhnya sholat. Ini pendapat dari mayoritas ahlul ilm. Jumhur ahlul ilm. Kecuali ketika dia lakukan untuk suatu keperluan. Maka di sini mereka menyebutkan fahada jaizun. Ini diperbolehkan. Nah, nanti kita akan sebutkan beberapa hadis dari pembagian yang kedua ini. Kalau tidak ada keperluan sama sekali, maka itu makruh. Makruh itu artinya apa? Tidak berdosa, ya. Tidak membatalkan sholatnya. Kalau yang pertama tadi itu haram kalau dilakukan dengan sengaja dan itu membatalkan sholatnya. Artinya tidak disukai. Pahala sholatnya itu berkurang. Eh, yang semula 100 jadi berkurang. Ya. Ini sebagai contoh. Namun di sana ketika dia memerlukannya, maka ini tidak mengapa. Misalkan sebagai contoh, ketika kita sholat, kita memiliki barang yang berharga. Dan posisinya itu kita letakkan misalkan di depan kita atau di samping kita agak miring. Ya, maka di sini dalam keadaan kita terjaga untuk mengawasi barang itu Iya kan? Atau kita membawa anak, anak kita letakkan di samping. Maka terkadang ketika sholat kita mengawasi anak tersebut, kita melihatinya. Nah, ini adalah suatu hajah. Ya. Nah, maka di sini disebutkan pendapat dari jumhur itu diperbolehkan kalau ada hajah. Kalau tidak ada sama sekali, tiba-tiba kita melihat ke samping, bahkan ini melamun, nah itu maka di sini hukumnya makruh. Kalau melihat dari zahir hadis, fala taltafitu ini hadis Haris al Ashari riwayat Tirmidzi hadis sahih disebutkan di sini fala taltafitu. Janganlah kalian menoleh. Di sini secara zahir atau jelasnya terlihat di sini larangan. Larangan yang menunjukkan pengharaman. Namun di sana terdapat hadis yang memalingkan dari hukum haram menjadi makruh. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud rahimallahu taala Sulaiman ibn al Ashath. Nah, beliau adalah Sulaiman ibni Ash'ath As-Sijistani Dari sahabat Sahal ibn Hamdalah Beliau menyebutkan suwi bis salah yakni salatu subhi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila sya'ab qala Abu Dawud wa kana arsala farisan ila sya'bi minal layli yahrusu pada waktu salat subuh telah ditegakkan iqamah iqamah salat subuh maka Rasulullah mengimami para sahabat dan beliau salat dalam keadaan menoleh pandangannya atau di sini sebagian rawi disebutkan kepala beliau menoleh menoleh kemana menoleh ke arah bukit nah. jadi ketika itu disebutkan oleh Abu Dawud perawi dari hadis ini di malam hari Nabi mengutus seorang penunggang kuda untuk berangkat ke arah bukit tersebut dan se semalaman penuh beliau menjaga ya bukit tersebut dengan bersama para sahabat yang lainnya. Ketika di sholat subuh, penunggang kuda tersebut masih di sana, belum kembali. Nabi tetap mengawasinya, sholatnya dengan mengharap, e, menghadapkan pandangan beliau ke arah bukit. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bukit tersebut ya mesti berbentuk ya, tinggi dan semisalnya. Nah, artinya pandangan beliau terlihat ke sana. Ini hadis yang sahih. Allahu taala alam. Ini sebagai sorif ya, yang menurunkan dari haram menjadi makruh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis yang kedua. Bahkan terkadang menoleh itu ketika sholat bisa jadi hukumnya sunnah. Nah, jadi haram ya sudah dijelaskan tadi makruh bisa jadi hukumnya sunnah diperbolehkan untuk menoleh sunnah bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala beliau menyebutkan faidah Al-iltifatu fi shalah li ta'awudz billahi minasy syaithanir rajim 'inda al-waswasah la haraja fihi bal huwa mustahab 'inda syiddatil itu ilaihi birra'si faqat. Taib. Menoleh ketika sholat untuk membaca ta'awud. Membaca ta'awud. A'udzubillah. Minasyaitonir rajim. Ketika terjadi waswasah. Waswasah inilah gangguan. Ya, gangguan nanti akan kita sebutkan hadisnya bahwa syaitan itu akan mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Ini waswasah. Maka kata beliau la haraja fih. Ini tidak mengapa membaca ta'awudz. Bahkan sunnah. Beliau menyebutkan menoleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihi Utsman ibn Abil As lima ruya Muslim anhu. Faqala ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala, "Dzaka syaitan yuqal lahu khanzab." Fa idza ahsastahu fata'awad billahi minhu wattafil ala yasarika thalathan qala fafa'altu dhalik fa'adhabahu Allahu anni hal ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Uthman ibn Abil As pada suatu hari beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bercerita sesungguhnya syaitan dia telah mengganggu antara solatku, ya, antara diriku dengan solatku Mengganggu. Mengganggu bacaanku. Aku membaca tapi diganggu. Ya, sudah baca atau belum, terulangi, ya, atau lupa, terputus di jalan, dan seterusnya. Yalbisuh alai, Ya, diganggu oleh syaitan. Maka kata Nabi SAW, itu adalah syaitan yang namanya adalah syaitan khanzab. Namanya itu syaitan khanzab kalau engkau merasakan dia datang, maka bertawudlah dengan membaca a'udzubillahi rajim kemudian wattafil berludahlah ya ke arah kiri sebanyak tiga kali maka kata beliau radhiyallahu taala maka setelah itu aku lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka syaitan tersebut telah diusir dari diriku faadhaballahu anni. Nah, di sini disebutkan dalam hadis bolehnya untuk menoleh ke arah kiri ya ketika kita merasakan ada gangguan syaitan dan membaca ta'awudz. Dan yang dimaksud dengan at-tafl ya, meludah disebutkan dalam lisanul Arab yaitu an-nafkhu ma'a qalil minar rik seseorang itu menghembuskan udaranya, ya, meniup, tapi disertai dengan sedikit air liur, sedikit saja. Kalau meludah itu namanya busok, membuang ludah atau membuang air liur. Kalau at itu artinya dengan e, mengeluarkan air liur sedikit, sedikit saja. Nah, dia melihat ke arah kiri dan membuang air liurnya sedikit. Tapi sekarang di sini terdapat permasalahan bagaimana ketika sunnah ini dilakukan dalam keadaan sholat jamaah. Ya, bagaimana yang dia lakukan? Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam fatwa beliau beliau menyebutkan yakfi ayyasta'idha billahi minasyaitonir rajim biduni taflin likaila likaila muslimin cukup baginya untuk membaca ta'awud saja dan dia tidak membuang ludahnya. Ya, ini dicukupkan baginya. Tidak perlu menoleh kiri, tidak perlu membuang ludahnya. Karena apa? Karena ini menghindari dari mengganggu orang yang sholat di sekitar kita. ini sudah sangat jelas sekali. Karena mengganggu orang yang sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan sekedar mengerjakan sunnah. Maka yang besar tadi diutamakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaidahnya ya menghindari mafsadah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mencari manfaat kita menjalankan sunnah mau ngusir setan khonzab ini tapi di sini ada kerusakan yang terjadi artinya bisa menjadikan fitnah maka di sini kita tinggalkan <clears throat> kecuali ketika posisinya dia berada di arah e, bagian kanan dari makmum ya, soft yang paling kanan Eh, soft yang paling kiri Nah, saf yang paling kiri maka di ujungnya, ya, di sebelahnya adalah tembok dari masjid. Maka ini dia bisa amalkan. Taib ini jenis yang kedua. Jadi setelah haram, kemudian makruh, kemudian e, boleh, ya, boleh saja, kemudian sunnah. Anak ustadz yang ketiga ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, Ibnul Rajab dan yang selainnya terkait dengan al-iltifat fi salati bil qalbi bil afkar allati yanshigul allati yanshaghilu biha an salatihi iltifat di dalam salat dengan hatinya ya, jadi tadi fisiknya sekarang hatinya yang berpaling fisiknya normal kepalanya tidak menoleh tapi ini hatinya menoleh-noleh ya <laughs> hatinya menoleh-noleh nah maka di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala ya ketika terjadi pikiran-pikiran yang mengganggu dia maka di sini yakhillu bil khusyu' fiha. Ini mengurangi atau menodai kehusuan di dalam salatnya. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala rahimallahu taala. Kembali ke pembacaan kitab. Wa naha an thalathin sampai di sini. an nukratin ka nukratid dik wa iqa'in ikain kalbi wal tifati au wa iltifatin kaltifati sa'labi Hadis ini riwayat Abu Hurairah di dalam Musnad Imam Ahmad dan sanatnya doaif dilemahkan oleh penulis Al-Albani rahimahullahu taala kita artikan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari tiga hal beliau melarang dari salat seperti patukan patukannya ayam ya. dan yang kedua adalah salat dengan duduknya seperti duduknya seekor anjing. Dan yang ketiga adalah berpaling, menoleh seperti menolehnya serigala. Nah, ini hadis yang doif. Untuk yang pertama, sholat dengan patukan seperti patukannya ayam ini ya menghilangkan ketumak nina. Artinya sholat dengan sholat sangat cepat sekali. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis yang lain, insya Allah akan datang penjelasannya ini dilarang. Ya, dilarang dengan sholat tanpa tumak karena tumak termasuk dari rukun diantara rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua duduk seperti duduknya anjing. Ini nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Namanya disebut dengan satu al-iqa. Di sana ada jalsah iqa yang manhi yang dilarang dan di sana ada yang diperbolehkan. Nanti insya Allah akan datang pembahasannya. Kemudian iltifat ini telah berlalu pembahasannya. Menoleh seperti menolehnya serigala. Di sini juga disebutkan oleh para ulama faidah bahwa seorang manusia itu dilarang dari menyerupai sifat-sifat kekhususan dari hewan-hewan binatang. Ya, itu dilarang. Nah, tidak boleh menyerupai, meniru mereka itu tidak boleh. qala rahimallahu taala Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Ini insyaallah akan kita baca sampai habis sebelum hadis yang terakhir. Nah. Salli salatan muaddi'in ka'annaka tarah fa in kunta la tarah fa innahu yarak. Hadis datang dari beberapa sahabat di antaranya Abu Ayyub Al-Asy'ari kemudian juga Sa'ad Ibn Abi Waqqas dan yang selainnya namun seluruhnya sanatnya dhaif seluruhnya sanatnya lemah dan dhaif disebutkan dalam sunan Ibnu Majah Musnad Imam Ahmad dan yang selainnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda salatlah engkau seperti salatnya orang yang hendak berpisah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat melihatmu. Wa qala rahimallahu taala wa yaqul ma min ri'im tahduruhu salatan maktubatan fayuhsinu wudu'ahu wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah aw wa dhalika ad-dahru kullahu Hadis riwayat Utsman bin Affan di dalam sahih Muslim Utsman bin Affan di dalam sahih Muslim hadis sahih yang artinya tidaklah setiap seseorang yang dia hadir menunaikan sholat, wa, sholat wajib, dia perbagus wudhunya, dia perbagus kehusuannya, dan dia perbagus rokoknya, maka ini akan menjadikan penghapus dari dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Dan ini senantiasa berlaku selama satu tahun penuh. Nah, artinya dia setiap melaksanakan sholat dengan baik, maka itu menjadi kafarah baginya. Sholat ke sholat itu adalah penghapus dari dosa-dosa. <clears throat> Waqala rahimallahu taala wa qad shalla. Nah, sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin wa'tuni bi'an bijaniyatin bi'an bijaniyati abi jahmin fa innaha alhatni anifa an salati wa fi riwayah fa inni nadartu ila alamiha fi salat fakada yaftinannani Hadis ini riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Aisyah dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dan sanatnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat dengan menggunakan khamisah disebutkan di situ di bawah thawbu khazzin au sufin muallam sufun muallam pakaian yang terbuat dari katun dan itu muallam ada garis-garisnya laha a'lam jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ini diberi hadiah diberi hadiah berupa baju oleh sebagian sahabatnya dan baju tersebut bergaris, memiliki garis-garis. Ketika beliau sholat, beliau melihat baju tersebut. Ya, dalam keadaan sholat, kita melihat baju kita sendiri, melihat. Setelah beliau selesai sholat, <clears throat> selesai sholat dan salam, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Idhabu bi khamisati hadih." Nah, kembalikan baju ini kepada Abi Jahm Abi Jaham yang disebutkan adalah beliau seorang yang berprofesi tukang jahit baju. Seorang sahabat yang menjual baju dan juga membuat baju. Ya, Abi Jaham. Ini tidak disebutkan atau tidak sempat dilihat namanya. Taib. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam dan gantikan baju tersebut dengan anbijaniyah baju disebutkan kisah ghalid la alamun laha kisah ghalid la alamun laha baju yang kaku dan tebal an bijaniyah ini adalah baju yang tebal kaku dan tidak ada garis-garisannya sama sekali polos nah, jadi suruh menukar kan dikasih baju yang bergaris-garis bagus dari katun tapi ternyata di sini sebutkan kata beliau, fa innaha alhatni anifa an salati karena sungguhnya baju ini telah menggangguku ketika salatku. Ya, kemudian dikembalikan kepada Abu Jaham dan diganti dengan yang kaku dan polos. Wa fi riwayah dalam riwayat yang lainnya, sungguhnya aku melihat ke garis-garis itu dan fakada yaftinanani. Seakan-akan baju tersebut ya menggangguku. Nah, Wa qala rahimallahu taala wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawira mamdudin ila suhwatin. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi. Faqala akhirihi anni fa innahu la tazal tasawirahu tu'ridu li fi salati. Hadis riwayat Anas ibni Malik muttafaqun alaih. Anas ibni Malik muttafaqun alaih dan dahulu Aisyah Ummul Mukminin beliau memiliki baju ya. dan baju ini terdapat gambar-gambar ya, dalam riwayat yang lain sebutkan gambar ini gambar-gambar corek-corekan ya. garis tapi yang berbentuk coret-coretan nah nah baju tersebut itu digunakan untuk menutupi ya, dan dipasang mamdudah dibentangkan ila suhwah. Jadi suhwah ini adalah kalau diartikan semakna dengan jendela. Tapi bukan jendela. Ya, jadi rumah ya mungkin seperti ini. Lubang-lubang seperti ini. Ini suhwah namanya. Nah. Nabi sholat menghadap ke suhwah, artinya suhwah itu ada di di arah kiblat. Nah, suhwah tadi kan itu ada angin masuk, debu masuk dan yang semisalnya Nah, Aisyah adalah istri Nabi menutup tutup tersebut dengan uh, lubang tersebut dengan baju beliau tadi. Yang ada gambar-gambarnya tadi. Nah, ketika Nabi sholat dan beliau selesai, beliau menyebutkan akhirihi anni. Pinggirkan baju ini. Singkirkan dariku. Karena sungguhnya gambar-gambar coret-coretan tadi itu telah mengganggu di dalam sholatku. Nah, Wallahu ta'ala alamisal. Baik. Dari beberapa hadis ini terdapat permasalahan terkait dengan <clears throat> yang pertama adalah pembahasan khusyuk. Pembahasan khusyuk di dalam salat. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Fath inkisarul qalbi wa khudu'ihi wa dillati lillahi azza wa jal. Tunduknya hati tenangnya hati dan merendahkannya hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, tenang dan merendahkan. Itu disebut dengan khusyuk. Ya. Atau istilahnya dengan berkhidmat. ada yang semisalnya. Nah, tenang. Ini disebut dengan al-khusyuk. Kalau tumak ninah itu sempurna gerakan. Kalau khusyuk itu ketenangan. Nah, ini yang dimaksud dengan al-khusyuk. Kemudian permasalahannya apa hukumnya khusyuk di dalam salat? Ma hukmu al-khusyuk fi salah? Di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat dari kalangan ahlul ilm. Dan yang rajih wal ilmu indallah pendapat yang lebih tepatnya annal khusyu'a fi shalah mustahab wala tajib. Khusyuk di dalam salat hukumnya adalah sunnah. Bukan wajib. Ini pendapat yang rajih wal ilmu indallah. Nah. Wa yatlubu lil musalli ayyaqbila biqalbihi ila Allah taala wa yunajihi fiha. Dan seorang yang salat itu dia dituntut dan sepantasnya untuk menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah dalam salat tersebut. Wa annal khusyu' min sifatil mu'minin. Dan juga khusyuk ini merupakan sifat kekhususan dari kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang salatnya itu dalam keadaan khusyuk. Tayyib. Mengapa di sini disebut sebagai dan ini adalah pendapat dari mayoritas ahlu ilm. Pendapat dari jumhur ahlu ilm mereka menyebutkan bahwa khusyuk itu adalah sunnah. Di sana ada pendapat yang lainnya dari pendapat eh, Ibn Hazm Al-Zahiriyah, kemudian juga Ibn Taimiyah dan yang selainnya, mereka menyebutkan bahwa khusyuk itu wajib. Nah, khusyuk itu adalah wajib. Jadi kalau berpendapat sunnah, maka dia tetap berusaha untuk khusyuk. Dan ketika khusyuk itu hilang, maka tidak ada mengapanya, tidak ada artinya tidak ada kewajiban lainnya. Tidak mengapa baginya. Kalau yang berpendapat wajib ya, berpendapat wajib dan di sana juga ada yang menyebutkan wajib dengan batal. Nah, kalau yang kita maksud tadi yang kedua adalah wajib tapi tidak batal. Kalau yang berpendapat wajib ketika khusyuknya hilang, maka dia dituntut untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, atau bahkan nanti bisa jadi sampai dia mengulangi sholatnya. Taib. Di antara dalil yang disebutkan oleh pendapat jumhur bahwa khusyuk itu adalah sunnah disebutkan dari hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Kemudian beliau selesai dari salatnya salam. Kemudian beliau bersabda, "Ya fulan, ala tuhsin salatak?" Wahai fulan, yaitu setelah selesai beliau ada memanggil seseorang. Nah, kenapa salatmu tidak benar? Kenapa salatmu tidak bagus? Ya. Maka beliau, "Ala yandur al-musalli kaifa yusalli?" Hendaklah seorang yang salat itu memperhatikan salatnya sendiri. Dia harus mengoreksi bagaimana dia salatnya fa'innahuma atau fa'innama yusolli li nafsih karena sungguhnya engkau salat itu untuk dirimu bukan untuk orang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa inni wallah la absar man warai kama absara baini yadi sungguh aku memperhatikan orang-orang di belakangku seperti aku yang melihat mereka langsung ya, jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam salat namun beliau juga Nah, eh, pikiran beliau ya, atau pandangan beliau itu melihat juga kepada para sahabat. Ini juga bisa terjadi. Ya. Ketika jamaahnya banyak kan bisa terlihat yang di belakang itu ngapain, di sana ngapain, terlihat. Nah, kata beliau, sungguh aku melihat kalian bagaimana kalian sholat. Nah, seperti kalian itu ada di depanku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau perhatiannya teralihkan ke sholatnya sahabat, bukan ke sholatnya beliau sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan para sahabat sholat yang benar dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa khusyuk adalah sunnah. Allah sunnah. Kemudian hadis Anas ibni Malik muttafaqun alaih disebutkan aqimur ruku' was sujud fa Allah inni la arakum min ba'di idza raka'tum masjadtum sempurnakan rukuk kalian sempurnakan sujud kalian ya tegakkanlah dengan benar dan pas demi Allah sesungguhnya aku ini melihat kalian dari sisi sebelahku ya, jadi ketika beliau ruku itu melihat ke sebelah juga sujud melihat ke sebelah juga nah idza raka'tum masjidtum ketika kalian ruku dan sujud aku melihat kalian sempurnakan sempurnakan ya, ini digunakan sebagai jumhur sebagai dalil bahwa khusyuk adalah sunnah kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi. Ini seluruhnya hadis muttafaqun alaih, hadisnya seluruhnya sahih. Nah, disebutkan idza nudiya bis salah adbar syaitan walahu duratun hatta la yasma'u al-adan fa idza qudiya al-adan aqbal fa idza thuwiba adbara fa idza qudiya aqbala. Nah, ketika dikumandangkan salat, maka syaitan-syaitan itu mereka lari. Ya, menjauh dari kumandang adzan sampai mereka sama sekali tidak mendengarnya. Jadi mereka lari sampai disebutkan di sini walahu durat sampai dia terkentut-kentut, ya. lari, terbirit-birit. Nah, kalau sudah selesai adzan, syaitan kembali. Didirikan ikomat, syaitan lari lagi. Setelah selesai ikomat, balik lagi. Hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi sampai dia masuk ke hatinya orang-orang yang sholat. Sudah balik, ya cari waktu yang tepat masuk ke hati-hatinya orang yang sholat tandanya apa ini tandanya tidak tidak khusyuk ya kan tidak khusyuk tandanya berarti syaitan sudah masuk ke hatinya wa yaqul udzkur kada wa kada ya setelah itu udah masuk ke hatinya tadi dan dia menyebutkan ayo ingat ini ayo ingat itu ayo ingat ini ayo ingat itu malam yakun yadhkur hatta ya yadillar rajul la adri kam salla. Ya, disuruh ingat ini, ingat itu di mana dia sama sekali tidak ingat ketika tidak sholat. Jadi di luar sholat tidak ingat. Barangnya hilang di mana, naruh di mana, apa yang tadi saya ambil, ya, apa yang saya targetkan, apa yang saya cari, apa yang saya tuju, semua ini nggak ingat ketika di luar sholat. Tapi ketika di sholat, syaitan membantu untuk ayo ingat, ingat, ingat. Sampai seseorang itu ya targetnya syaitan ini sampai apa sampai seorang ini lupa berapa rakaat dia sholat nah seperti itu hatta yadil rajul la yadri kam sholat sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat sampai di akhir hadis sebutkan ketika seorang ragu berapa sholat rakaatnya maka dia sujud sahwi ya sujud sahwi dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW tentang bagaimana kisah syaitan mengganggu orang yang sholat dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya orang tadi. Dan bahkan juga Nabi SAW tidak mencela dia karena dia tidak khusyuk. Ya, sehingga para ulama dari jumhur ahli menyebutkan khusyuk adalah perkara yang sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Dari dari sini juga <clears throat> dari yang telah berlalu ketika seseorang menoleh dalam keadaan ada keperluan maka di sini juga dia khusuknya juga terganggu. Ya kan? Dia menjaga sesuatu, menjaga anak misalkan. Ini khusuknya terganggu pasti. Nah, maka di sini dijadikan oleh jumhur sebagai uh, dalil apa nah, hukumnya adalah sunnah. Taib. Kemudian juga permasalahan yang terakhir terkait dengan hukum salat di antara benda-benda atau segala sesuatu yang mengganggu. Ya, salat ditumpukan kain warna-warni misalkan, ya kan? Salat di sekitar bendera misalkan. Nah, atau salat e, di tempat keramaian manusia. Ya kan? Ini kan malhiyah semuanya. Lalu lalang manusia, terminal di tempat-tempat umum. Nah, Taib. Bagaimana cara uh, menghilangkan atau bagaimana sunnahnya? Al Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Al Fat menyebutkan, "Fafil hadis dalilun ala istihbab at-taba'ud 'anil asbab al-malhiyah." fi salat walihada akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal khamisah anhu bil kulliyah dalam hadis ini hadis yaitu hadis Aisyah hadis Anas kemudian hadis Nah, hadis Aisyah dua, kemudian hadis Anas. Dalam hadis ini disebutkan sunnahnya untuk menjauh dari segala sesuatu yang mengganggu ketika kita sholat. Ya, itu disunahkan untuk dipinggirkan, dijauhkan. Ada tempat ramai ya kita cari tempat yang sepi. Nah, itu adalah bentuk sebagai sunnah. Berdasarkan apa? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan atau mengganti baju-baju tadi yang mengganggu salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Al-Imam as sunani dalam kitabnya Subul Salam beliau menyebutkan fafihi karahah as-salatu al-mafaris was-sajajid al-manqushah wa karahatu naqshil masajid wa nahwi. Dalam hadis ini juga terdapat faidah tentang tidak disukainya salat di atas karpet-karpet atau sejadah-sejadah yang di sana bercorak-corak, mankush, ya, bergaris-garis bahkan bergambar masjid dan semisalnya ini tidak disukai. Ya, maka yang sunnah adalah masjid itu karpetnya itu polos tanpa warna ataupun ada warna tapi tidak bergambar. Ini untuk membantu khusuan sholatnya orang yang sholat. Dan juga di sini terdapat larangan tidak disukainya itu menghias masjid. Masjid dihias dengan ya biaya yang sangat besar. Nah, ini semua dilarang dalam syariat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ilmu dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tersisa satu hadis ya yang paling terakhir itu yang sedikit. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini cukup panjang. والله تعالى أعلم بالصواب نقتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين